Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kita melanjutkan muqarrar tauhid. Sekarang al-usulu as-salasatu. Allati yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumuha tiga hal pokok yang wajib dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah. Al-ilmu ilmu itu adalah dibdu al-jahli, lawan daripada al-jahl kebodohan. Wal ilmu dan ilmu itu huwa idrakus syai'i ala ma huwa idrakan jaziman. Atau ala ma huwa alaihi idrakan jaziman adalah mendapatkan sesuatu sesuai dengan e, apa adanya. Dengan idrokan jaziman. Dengan e, kondisi mendapati yang apa jaziman yang e, pasti. Jadi disebut ilmu itu kalau e, mengetahui sesuatu sesuai dengan apa adanya. Dan pengetahuannya itu pengetahuan yang e, jazim, yang apa? Yang mantap tapi kalau mengetahui sesuatu tidak sesuai dengan yang sebenarnya, itu disebut al jahal juga. Cuma jahalnya jahal murokab. Kan ada jahal al-basit. Jahal basit itu e, tidak mengetahui, tapi tahu dirinya tidak mengetahui. Itu jahal al-basit. Tapi kalau al jahal murokab, Orang tidak mengetahui, tapi tidak tahu dirinya itu tidak mengetahui. Jadi me, apa dia mendapati sesuatu di luar apa yang sebenarnya, merasa dirinya tahu, padahal sebenarnya tidak tidak tahu. Terus idrokan jaziman dengan e, apa mengetahui secara jazim pasti karena ada yang sekedar apa e, dugaan kalau seandainya e, dugaannya lebih dari separohnya, lebih dari 50 persen, itu namanya apa? Azan. Azan. Tapi kalau setengah-setengah, 50-50, itu namanya syak, ragu. Tapi kalau di bawah 50 persen, itu namanya al-waham. Apa? Praduga. Prasangka. Jadi ada al-ilmu, kalau ilmu itu seutuhnya Mantap, jaziman Ada e, eh, 50 persen, eh, lebih dari 50 persen itu kan. Jadi maksudnya keyakinan benar dan tidaknya itu. Pokoknya di bawah 100 persen, tapi di atas 50 persen. Itu namanya azan. Kalau 50 persen, sama. Ya. Itu namanya syak. Kalau di bawah itu adalah al-waham. Nah, kalau sama sekali tidak mengetahui lebeng namanya al jahlu wal ilmu syar'an ilmu secara syariat adalah ma'rifatul hadi bidalilihi mengetahui tuntunan dengan dalilnya jadi kalau orang e, tahu e, apa namanya e, tentang tuntunan apa saja salat ya, saum wudu e, apa akidah dengan dalilnya, tahu ada dalilnya. Itu namanya ilmu. Namanya ilmu. Jadi mengetahui sesuatu dengan ilmunya, dengan dalilnya. Itu tadi al-ilmu. Kemudian al-usul, al-usul itu jam'u aslin. jama dari kata asal. Wahwa lugatan dan asal itu secara bahasa adalah asfalus syai'i wa asasuhu. Bawah sesuatu dan apa pondasinya. Itu namanya asal. Maksudnya asal syajar adalah akarnya itu kan. Wasilahan secara istilah adalah ma yang bani alaihi ghairuhu. Adalah sesuatu yang mana hal lain dibangun di atasnya. Itu namanya asal. Wahadihil usulu as satu hiya usuluddin allati e, yarji'u e, yurja'u ad-dinu kulluhu ilaiha. Usul salasa ini tiga hal tiga pondasi pokok ini adalah usuluddin pondasi-pondasi din yang mana din seluruhnya dikembalikan kepada hal tersebut. Usul salasa itu adalah pondasi eh, e, yang pondasi din ini yang mana seluruh din ini dikembalikan kepada hal tersebut. Wa minha dan apa? E, memiliki cabang cabang darinya Eh, wayatafar minha dan memiliki cabang-cabang darinya ustum bitat yang mana uh, eh, usus salasa itu ya uh, di apa diistimbat disarikan min kalamillahi ta'ala wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi uh, usus salasa itu diambil ya diistimbat dari firman Allah dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam Al-Quran dan hadis tidak ada kalimat usul salasah ini dan itu itu kan tidak ada. Sebagaimana e, syarat wudhu ini dan itu ada nggak? Rukun sholat ini dan itu kalimat itu nggak ada. Itu namanya istimbat atau istiqro itu kan penelusuran dari nas-nas Al-Quran dan hadis disimpulkan bahwa syarat wudhu itu ada sekian ini dan itu, syarat sholat ada sekian ini dan itu. Nah, di sini kaitan dengan usul salasa, usul salasa ada tiga ini dan itu. Itu namanya istiqra atau istimbat. Kama sabata fi musnadil imami ahmad sebagaimana yang telah ada dalam musnad al-imam Ahmad wa asluhu fi sahihaini dan asalnya ada dalam as-sahihaini anil bara' ibni Azib wa ghairihi dari Al-Bara ibnu Azib dan yang lainnya minas sahabati radhiyallahu anhum dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis fitnatil qabri tawil dalam hadis tentang pertanyaan kubur yang panjang hadis panjang tentang pertanyaan di alam kubur wa fihi dalam hadis itu ada fayatihi atin maka si makbur itu si mayat mayat itu didatangi oleh pihak yang datang fayakulu di mana yang datang itu maksud malaikat berkata kepada orang itu marabbuka siapa robmu madinuka apa din kamu man nabiyuka siapa nabi kamu di sini tiga ditanya apa man rabbuka, ma dinuka, ma man nabiyuka. Tiga. Allah, ya, din, Islam, dan Nabi Muhammad SAW. Fayaqul, maka si mayit itu mengatakan, Rabbi Allah. Robku adalah Allah. Wadini al-Islamu. Dinku adalah al-Islam. Wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Fayakululahu maka malaikat itu berkata kepada orang muslim tersebut sodakta, kamu benar wahia akhiru fitnatin tuarudu 'alal mu'min itu adalah pertanyaan terakhir yang disodorkan kepada orang mukmin. Fitnah itu adalah pertanyaan ujian, gitu kan. ujian terakhir. Ya, ujian terakhir atas seorang mumin ada di alam kubur itu. Kalau di situ tidak lulus, maka dia diazab. Kalau lulus, dia lepas. Wa ammal munafiqu awil murtabu adapun orang munafik atau orang yang e, bimbang ketika ditanya man rabbuka ma dinuka man nabiyuka fayaqul dia menjawab ha ha apa pelongo pelongo gitu kan la adri saya tidak tahu sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu saya mendengar orang-orang mengatakan sesuatu maka saya mengatakan juga maksudnya saya ikut-ikutan orang saja fayudrabu bimarzubatin min hadidin maka dia dipukul dengan pukulan godam dari besi. Yasma'uha kullu syai'in illal insan. Ya, e, didengar oleh segala sesuatu illal insana kecuali oleh manusia. Walau sami'aha la sa'iqa. Seandainya uh, dia mendengarnya tentu dia pingsan, pingsan. Dia orang munafik ketika ditanya dia tidak bisa jawab ya, walaupun di dunia dia bisa kan makanya dia bersyahadat di dunia tapi ketika di e, alam barzah tidak bisa menjawab pertanyaan itu sehingga di disiksa dan dia menjerit-jerit seandainya didengar eh, semua makhluk mendengar kecuali eh, manusia dan jin seandainya manusia mendengarnya tentu dia pingsan fayajibu ala kulli mukallafin sehingga wajib atas setiap orang mukallaf mukallaf itu orang yang balik lagi ber, berakal itu mukallaf ta'allumu hadhil usuli mempelajari usul-usul ini usul salah saya ini wa ma'rifatuha ya ma'rifat terhadapnya mengenalnya wa atiqaduha meyakininya wal amalu bimadallat alaihi zahiran wa dan mengamalkan apa yang dituntutnya, apa yang ditunjukkannya secara zahir dan batin. Jadi kewajiban atas setiap orang mukarrab untuk mempelajari usul salasa ini. Sekarang paslon pasal al usulu as satu hia usul salasa itu pertama awalan ma'rifatul abdi rabbahu tabaraka wa ta'ala bima arrafa bihi nafsahu fi kitabihi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam min wahdaniyatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi fahuwa rabbu kulli syai'in wa malikuhu la ilaha ghairuhu wa la rabba siwahu yang pertama adalah mengenal si hamba harus mengenal Robnya, tabaraka wa taala dengan hal-hal yang Allah telah memperkenalkan dirinya di dalam kitabnya dan di dalam sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam berupa apa keesaan Allah asmanya sifatnya perbuatannya di mana Allah Rabbu kulli syai'in Rabb segala sesuatu dan pemiliknya tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali dia dan tidak ada Rob selain Allah. Di sini uh, yang dimaksud ma'rifatu uh, ma'rifatullah itu bukan mengenal apa tahu Allah sang pencipta bukan orang yang meng, meng, dia mengaku dirinya mengenal Allah bahkan dia beribadah kepada Allah tahulah itu seperti umumnya kayak orang-orang demokrat itu kan orang-orang kuburion kalau ditanya tahu siapa Robmu tahu mereka juga apa? Salat. Tapi mereka itu secara syariat tidak disebut orang yang mengenal Allah. dalam hadis uh, Rasul ketika mengirim Muaz ke Yaman, Rasul mengatakan, Inna sata'ti qauman ahla kitabin." Faiza ji'tahum falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah wa yuqim eh, fa inhum ata'u laka fi zalika fa'akhbirhum أن الله farada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah ila akhir hadis. Engkau ini akan mendatangi orang kafir ahli kitab. Kalau sudah datang kepada mereka, ya ahli kitab kan, Yahudi. Kalau mereka, sudah datang kepada mereka, ajak mereka kepada apa? Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Disuruh ajak berarti selama ini mereka kalau diajak kepada sesuatu berarti mereka sebelumnya tidak tidak tahu tidak megang ini. Terus kata Rasul, kalau mereka sudah menyambut ajakanmu kepada ini tauhid, tauhidullah dan tauhid salah, maka beritahukan kepada mereka kewajiban salat lima kali sehari semalam. Kan di situ fa'in hum atau ulaka bidzalika kalau mereka mentaati kamu dalam hal itu. Dalam satu riwayat ajaklah mereka kepada Allah. Faiza arafu zalika bila mereka sudah mengenal itu dalam berita yang lain faiza arafu Allah bila mereka sudah mengenal Allah maka kasih tahu sholat lima waktu lihat sini bila mereka ajak mereka kepada apa syahadat tauhid dan disalah kalau mereka sudah apa mengenal Allah artinya selama ini mereka walaupun mengaku ya eh, Yahudi sebagai pengikut agama Nabi eh, mereka ibadah dan mengakui Allah sang pencipta tapi karena kemusyrikan kekafiran yang mereka anut mereka itu pada hakikatnya tidak mengenal Allah makanya kata Rasul kalau mereka sudah mengenal Allah maka kasih tahu kewajiban salat artinya mereka selama ini tidak mengenal Allah walaupun mengklaim mengenal Allah makanya orang-orang yang sekarang mereka berbuat syirik walaupun mereka sholat, zakat, saum, haji mereka itu tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Allah. Makanya kenapa di sini Syekh Muhammad eh, apa yang pertama arifatu Arab eh, eh, Arab karena kalimat ini bukan kalimat ma'rifah yang dipahami secara letter oleh orang sekarang tahu Allah sang pencipta itu kan bukan tapi maksudnya E, mengenal Allah dengan sedalam-dalamnya di mana menunaikan hak itu semua. Orang yang e, yang samping ibadah kepada Allah juga ibadah kepada selainnya, dia itu tidak mengenal Allah. Allah yang dia ibadati itu bukan Allah yang sebenarnya. Karena Allah yang di yang harus diibadati itu Allah yang tidak memiliki sekutu. Ketika mereka malah menyekutukan Allah, di samping ibadah kepada Allah juga ibadah kepada yang lainnya. Allah yang mereka ibadah itu bukan Allah yang ada dalam ajaran tauhid. Karena Allah yang ada dalam ajaran tauhid itu Allah yang tidak memiliki sekutu. Seperti itu kalimat ma'rifatu Arab. Eh, dengan apa yang ada dijelaskan dalam Alkitab dan al sunnah berupa keesaan Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Kaitan dengan keesaan tidak boleh menyekutukan Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Terus mengenal asma'nya, nama-namanya. Asma Allah banyak sekali. Tidak terhingga dan tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah dan juga sifatnya sifat-sifat Allah ada sifat yang sifatnya khabariyah sifat khabariyah Allah memiliki tangan Allah memiliki mata Allah memiliki kodam Allah uh, apa uh, istiwa jadi ada sifat khabariyah yang kabar dari Allah ada sifat afal itu kan Allah apa uh, turun Allah tertawa Allah uh, apa uh, istiwa itu kan. Jadi sifat-sifat af'al itu. bahwa Rabbu kulli Dia adalah Rob segala sesuatu. Dan pemiliknya. Tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali dia. Dan tidak ada Rob selainnya. Kalimat ilah dan kalimat rob itu kalimat yang bila dia bersatu nama itu disebutkan dua-duanya maka makna rob itu adalah al khaliq al mudabbir al khaliq al mudabbir sang pencipta yang mengatur sedangkan makna ilah adalah al ma'bud al muta yang diibadati lagi di ditaati itu ketika kumpul pada satu tempat dua-duanya ada. Jadi kul a'udzu rabbi kul a'udzu bi rabbin nas. Rabbin nas maksudnya khaliq nas. Terus di ujungnya ilahin nas maksudnya al-ma'bud yang diibadati oleh manusia. Ketika disebutkan salah satunya pada satu tempat, yang lainnya tidak, itu berarti menyerob saja. Berarti e, udah mencakup ilah makna ilah. Berarti ar adalah Al-Khaliq, Al-Mudabbir, Al-Ma'bud, Al-Muta'. Sudah alastu bi rabbikum? Bukankah aku rob kalian? Bukankah aku yang menciptakan kalian yang harus kalian ibadati dan kalian taati? Kalau bala. Jadi di situ sebutkan Rob saja meng, eh, udah mengandung mana ilah. Ketika ilah saja juga mengandung mana Rob. Seperti Islam dan iman. Islam dan iman. Ketika disebutkan dua-duanya Islam adalah amalan zahir, iman amalan batin. Jadi ketika eh, apa salah satunya disebutkan, yang lain tidak, punya Islam saja itu sudah mencakup iman. Ketika iman disebutkan, Islam tidak sudah mencakup Islam. Seperti fakir dan miskin juga. Seperti itu. Kemudian eh, Yang kedua adalah sanian ma'rifatu dinihi mengenal din Allah ay dinul Islam alladzi ta'abbadana Allah bihi itu dinul Islam yang mana Allah memerintahkan kita beribadah kepada Allah lewat jalur Islam ini. Wadin, din itu lugatan secara bahasa az-zullu wal inqiyadu Zul penghinaan, ah, kehinaan, ketundukan, ya, kehinaan wal inqiyad dan ketundukan. Yuqal eh, din tuhu fadan ay tuhu fazal. Aku apa e, eh, menundukkannya maka dia pun tunduk. Kemudian wasyar'an anda secara syariat ad-din ismun li jami'i ma ta'abbadallahu bihi khalqahu wa amarahum bil iqamati alaihi. Din itu secara syariat adalah nama bagi semua yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan hambanya beribadah kepada Allah dengannya. Dan dia memerintahkan mereka untuk menetap di atasnya. Jadi din itu nama buat ajaran yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan manusia beribadah kepada Allah dengannya dan Allah perintahkan mereka untuk tetap komitmen di di atasnya. Itu din. Dinul Islam. Waqala Sa'di, As-Sa'di mengatakan rahimahullah, wa huwal inqiyadu lillahi wahdah zahiran wa batinan bima syara'ahu ala al-sinati rusulihi itu tunduk kepada Allah saja lahir batin dengan apa yang disyariatkannya lewat lisan-lisan para rasulnya. Jadi din itu ada tunduk kepada Allah secara lahir batin lewat jalan ajaran yang dibawa oleh rasul-rasul Allah. Wadinul Islam dan dinul Islam adalah kullu ma Allahu fi kitabihi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam sawa'un kana fil i'tiqadat awil aqwal awil a'mali az-zahirati awil batinah itu segala yang Allah syariatkan di dalam kitabnya dan di dalam sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam baik hal itu kaitan dengan keyakinan-keyakinan ucapan-ucapan amalan-amalan yang lahir maupun yang yang batin. Jadi dinul Islam itu adalah semua apa yang Allah syariatkan di dalam kitabnya dan di dalam sunnah Rasul. Baik kaitan dengan keyakinan, ucapan, perbuatan, maupun e, apa yang lahir maupun yang yang batin. Kemudian salisan ma'rifatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam لأنه الواسطة بيننا وبين wa تعالى ta'ala تبليغ الرسالة Itu mengenal nabinya Muhammad SAW sebagai Rasulullah dikarenakan beliau adalah perantara antara kita dengan Allah di dalam menyampaikan risalah. Wahwa abdul khalqi beliau adalah makhluk paling utama wal ayat wal ahadis fi fadlihi wa syarafihi katsiratun jiddan. Ayat-ayat hadis-hadis tentang keutamaan dan kemuliaan beliau sangat banyak sekali. Wa ma'rifatuhu wal imanu bihi fardun ala kulli mukallaf. Mengenal beliau dan mengimani, mengimaninya adalah fardu atas setiap orang mukallaf yang balik lagi berakal. Li'annahu la tariqa lana ila ibadatillah illa bima ja'a shallallahu sallallahu alaihi wasallam karena kita tidak memiliki jalan untuk ibadah kepada Allah kecuali lewat apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam bawa. Wa syahadatu anna Muhammadan Rasulullah hiya syatrus min kalimat tauhidilati lati yadkhulu biha al-'abdu fi din Islam. Syahadat bahwa Muhammad Rasulullah itu adalah parok kedua dari kalimat tauhid yang mana dengannya seseorang masuk dalam dinul Islam. Wala tasihhu syahadatu tauhidi illa muqtarinatan bisyahadati birisalah. Syahadat tauhid tidak sah kecuali barangnya dengan syahadat risalah. Wal imanu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam yakunu bima'rifatihi wal imani bi risalatihi wa فيما yaqtadi tasdiquhu فيما akhbara wa ta'atuhu نهى amarahu وزجره، ma naha anhu wa zajarahu wa alla na'budallaha illa bima iman kepada nabi itu dengan mengenalnya dan iman kepada risalahnya itu mengenal beliau dan iman kepada kerasulannya. Dan keimanan kepada Rasulullah ini berkonsekuensi apa? Tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan apa yang beliau kabarkan. Apa yang dikabarkan oleh beliau, kita harus membenarkannya. Kemudian wa ta'atuhu fima amarahu, mentaati apa yang diperintahkannya wajtinabu ma anhu wa zajarahu eh, wa zajar ada hanya dan menjauhi apa yang dilarang dan di apa dihardik darinya wa alla na'budallaha dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkannya jadi membenarkan apa yang dikabarkan mentaati perintahnya menjauhi larangannya dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan ajarannya. Berarti menjauhi apa? Bidah. Bidah-bidah itu e, melanggar syahadat tauhid. Ya. Ini adalah kaitan singkat e, al-usul as-sarata. Nah, nanti insya Allah kita lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.